Kita sampai pada pertanyaan ke 219 ya. Hukum tentang orang yang berjalan menggunakan ahdiyah, menggunakan sepatu mereka di lantai Masjidil Haram. Maka jawaban saya Ibnu Zaimin rahimallahu taala berjalan di lantai Masjidil Haram dengan menggunakan sepatu la yang bagi tidak sepatunya dilakukan. Maka di sini kita jumpai faedah kata-kata al-ardu tidak mesti kita artikan tanah. Ardu bisa bumi, ardu bisa tanah, dan ardu juga bisa artinya lantai. Karena tidak mungkin kita artikan tanah. Masjidil Haram tidak ada tanahnya, adanya lantai. Wadhalika hal tersebut Li'annahu karena hal itu membuka pintu untuk orang-orang awam yang tidak menghargai masjid sehingga mereka akan datang ke masjid dengan sepatu yang mulawatah, ya, ternodai air, kotor dengan air. Warubama akan boleh jadi mulawatah, ya, kotor dengan ternodai bil akdar berbagai macam kotoran dan mereka gunakan untuk masuk ke Masjidil Haram maka dengan itu mereka orang-orang awam ini mengotori Masjidil Haram biha dengan sepatunya. Boleh jadi ada orang beralasan bahwasanya sholat dengan alas kaki, dengan khuf dan semacam itu dengan sepatu satu hal yang diperintahkan. Maka eh, jika ada orang yang beralasan dengan hal ini, tanggapan saya menurut rahimallahu taala adalah sebagai berikut sesuatu yang diperintahkan menurut syariat idza khifa jika dikhawatirkan ayat taba berdampak mafsadah maka wajib menimbang mafsadah tersebut dengan meninggalkan hal yang diperintahkan oleh syariat. Ya, kaidah baku yang dianut oleh para ulama, "Idza ta'aradat al-masalihu wal mafasidu." Jika terjadi pertentangan antara maslahat dan mafsadah, ma'at tasawi dan kurang lebih sama levelnya. Atau mafsadah lebih besar daripada manfaat maka mafsadah, fa'inatar al mafsadah, maka mencegah mafsada aula lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahat Ya. Maka dalam hal ini terdapat maslahat mengamalkan sunnah sholat dengan menggunakan alas kaki. Dan terdapat mafsadah ya, ya terdapat mafsadah kotornya masjid gara-gara banyak orang ikut-ikutan kemudian masuk ke masjid dengan uh, dengan alas kaki yang kotor. Wahatan Nabi dan inilah sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin merobohkan Ka'bah dan memperbarui bangunan Ka'bah sesuai dengan pondasi Ibrahim. Akan tapi dikarenakan manusia yaitu masyarakat Mekah itu baru saja meninggalkan kekafiran, maka Nabi tinggalkan hal yang diperintahkan ini karena khawatir mafsadah. Karena khawatir mafsadah. Maka cukup yang jadi Tolak ukur adalah khawatir mafsadah, tidak harus real terjadi mafsadah. Namun ada sangkaan kekhawatiran mafsadah. Khawatir mafsadah, khawatir itu artinya belum terjadi. Nabi berkata kepada Aisyah radhiallahu anha, seandainya bukan karena kaummu, yaitu penduduk Mekah, baru saja eh, ahdin bikufrin kalau saja meninggalkan kekafiran, niscaya akan aku hancurkan Ka'bah. Kemudian akan aku bangun Ka'bah mengikuti pondasi Nabi Ibrahim. Akan aku jadikan Ka'bah memiliki dua pintu. Satu pintu yang dipakai orang untuk masuk dan satu pintu yang dipakai orang untuk keluar darinya. Namun satu eh, maslahat satu yang disyariatkan ketika ini menimbulkan gejolak sosial maka Nabi tidak melakukannya maka demikian juga Ali ini sholat pakai alas kaki satu hal yang e, diperintahkan satu hal yang dianjurkan dan ketika hal tersebut menimbulkan gejolak sosial ini, maka ini, selayaknya itu tidak selayaknya orang tidak nekat mengerjakannya. Ketika mafsadahnya lebih besar atau minimal mafsadahnya seimbang dengan manfaatnya. Kemudian pertanyaan 220 jika jelas yaitu diketahui oleh orang yang sholat kalau dia menyimpang dari kiblat kalilan sedikit maka apakah dia perlu mengulangi sholat? Jawabannya menyimpang sedikit dari kiblat tidak mengapa tidak berbahaya asalkan ini fi ghair mangkana fil masjidil haram untuk orang yang di luar masjidil haram karena masjidil haram kiblat orang sholat di dalam masjid adalah menghadap benda Ka'bah oleh karena itu ulama mengatakan siapa yang memungkinkan baginya untuk melihat Ka'bah wajib baginya untuk menghadap benda Ka'bah. Faidah kutira maka seandainya diandaikan ada orang yang sholat di Al-Haram yaitu Masjidil Haram dia itajah menghadap ke arah Ka'bah bukan menghadap ke benda Ka'bah maka dia harus mengulangi sholat karena sholatnya tidak sah Allah Azza wa Jalla berfirman, palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Di mana saja kamu berada, fawallu, palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Amma idza kana al-insanu adapun jika seorang itu posisinya jauh dari Ka'bah, tidak mungkin baginya untuk melihat Ka'bah. Ya, meskipun itu masih tergolong di Mekah, maka yang jadi kewajibannya adalah menghadap arah Ka'bah dan berlaku ketentuan la yaduru al-inhiraful yasiru. Penyimpangan yang sedikit, belok yang sedikit tidak mengapa. Oleh karena itu Nabi wasallam berkata kepada penduduk Madinah yang kiblatnya adalah selatan antara timur dan barat itu selatan adalah kiblat kalian diatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah karena penduduk Madinah itu menghadap ke arah selatan sehingga antara timur dan barat fihakihim untuk mereka adalah kiblat. Kadalika demikian juga misalnya kita katakan pada orang yang sholatnya menghadap ke arah barat, semisal Indonesia, kita katakan antara Janub antara selatan Wasimal dan utara adalah kiblat bagi kalian wahai penduduk Indonesia. Karena kewajibannya adalah menghadap ke arah Ka'bah. Ya, maka tentang menghadap kiblat ada dua rincian. Ya, untuk siapa saja yang berada di dalam masjid ya, yang seandainya tanpa tembok dan tiang dia bisa seandainya tidak terhalang tembok dan tiang, dia bisa menghadap ke arah benda Ka'bah, maka wajib baginya mengarah ke benda Ka'bah. Kalau meleset, maka sholatnya tidak sah, wajib diganti, wajib diulangi. Pun orang yang ya, ya, posisinya tidak bisa melihat Ka'bah, meskipun dia tinggalnya di Mekah maka yang menjadi kewajibannya adalah menghadap ke arah Ka'bah. Kemudian berlaku ketentuan geser sedikit, belok sedikit, menyimpang sedikit tidak mengapa. Jika demikian penduduk, maka apalagi orang yang tinggal di tempat yang lain yang lebih jauh. Kemudian jika ada sekelompok orang sholat menghadap kepada menghadap selain kiblat, maka apa hukum sholatnya? Jika ada orang salah sholat itu salah kiblatnya. Maka gimana hukumnya? Maka masalah ini tidak lepas dari dua keadaan, dua rincian. Yang pertama mereka berada di satu tempat tidak mungkin bagi mereka mengetahui arah kiblat. Semisal mereka safar, kemudian Eh, kemudian langit itu mendung dan mereka tidak mengetahui arah kiblat maka mereka ida salu bitahari jika mereka sholat dengan tahari tahari itu cari-cari kayaknya mana yang pas Tumatabayana kemudian diketahui bahasanya mereka tidak menghadap kiblat fala syai'a alaihim maka tidak ada kewajiban apapun atas mereka. Contoh tempat yang lain adalah negeri kafir. Tidak ada orang yang bisa ditanyai kiblat di sini di mana. Kemudian kira-kira ternyata perkiraannya meleset. Maka sholat tidak wajib diulangi. Alasannya karena mereka telah melakukan kewajiban bertakwa kepada Allah semaksimal kemampuan mereka. Dan Allah Ta'ala berfirman di surat At-Tahrobun ayat yang ke-16. Fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di hadis di Arba'in Nawawiyah, "Ida amartukum bi amrin fa'atum minhum mastata'tum." Jika aku perintahkan kalian untuk melakukan satu hal, kerjakan semaksimal kemampuan kalian. Dan Allah Ta'ala berfirman khusus dalam masalah ini milik Allah timur dan barat. Maka kemana saja kalian menghadap di sana adalah wajah Allah atau di sana arah Allah. Ini Allah maha luas lagi zat yang maha mengetahui. Ya, ayat ini sebagaimana kata sebagian ahli tafsir turun berkenaan dengan musafir. Musafir yang tidak tahu kiblat kemudian sholat kira-kira kiblat, ternyata setelah itu diketahui kalau bukan kiblat. Ya, maka berkenaan dengan kasus musafir semacam ini Allah katakan milik Allah timur dan barat. Tidak mengapa menghadap ini dan itu. Ya, kalian tidak dosa karenanya. Kemudian yang kedua, mereka ini berada di satu tempat mungkin mungkin bagi mereka di tempat tersebut untuk bertanya tentang kiblat, namun mereka ceroboh dan mereka seenaknya. Maka dalam kondisi ini mereka wajib mengkodok sholat yang mereka kerjakan tidak menghadap kiblat. Baik mereka mengetahui kesalahannya sebelum waktu sholat berakhir atau baru tahu setelah sholat berakhir, bahkan setelah sehari. Iya. Karena mereka dalam kondisi ini muhtiuna salah tidak sengaja dan khatiuna salah dengan sengaja. Mereka salah tidak sengaja bisa nil kiblati berkenaan dengan kiblat karena mereka tidak bersengaja menyimpang dari arah kiblat. Namun mereka khatiuna salah dengan sengaja fitahawunihi karena meremehkan karena seenaknya ihmal ya, karena tidak peduli asuala untuk bertanya anha tentang kiblat Ya, maka mukhti itu tidak sengaja, khati itu sengaja. Mukhti itu tidak dosa, khati itu dosa maka mereka tidak dosa dalam sholatnya menghadap ke bukan kiblat, namun mereka dosa. Kenapa tidak tanya? Di situ banyak orang Islam. Kenapa gaya? Kenapa ya, ya, PD? Ini dia, ya, saf, uh, safar ke satu tempat ya, di luar daerahnya. Dia cuma pakai perasaan, perasaan saya kita di Indonesia kiblatnya barat, ah kiblat ya, barat kesinilah. Ternyata dia ngadep timur. Nah. Maka wajib diulangi karena ada orang yang bisa ditanyai. Namun coba seenaknya tidak mau tanya. Apalagi HP-nya Android, ah, tanya. Ya. Apalagi apa, bisa kemudian tanya Google, ah, dia tidak mau tanya. Namun yang bari anak nalam sepatutnya kita ketahui bahasanya penyimpangan yang sedikit dari arah kiblat tidak mengapa karena sebagaimana law in harfa seandainya menyimpang ke arah kanan atau ke arah kiri sedikit dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk Madinah atau untuk penduduk Madinah Nabi katakan antara timur dan barat kiblat bagi kalian. Maka untuk orang-orang yang mereka ada di sebelah utaranya Ka'bah kita katakan sebagaimana yang Nabi katakan kepada penduduk Madinah antara timur dan barat kiblat kalian. Demikian juga orang yang berada di sebelah januban selatan dari Ka'bah. Adapun orang yang mereka ada di timur Ka'bah atau baratnya Ka'bah, maka kita katakan antara utara dan selatan kiblat bagi kalian. Maka penyimpangan yang sedikit la yu'athir tidak mempengaruhi wala yaduru dan tidak berbahaya. Dan di sini ada satu masalah yang uhibu aku ingin untuk kuingatkan yaitu siapa yang berada di dalam Masjidil Haram Yushahidul Ka'bata yang dia bisa melihat Ka'bah seandainya tidak terhalang tiang dan tembok. Ya. Maka wajib baginya menghadap ke benda Ka'bah. Tidak boleh menghadap sekedar arah Ka'bah. Karena jika dia menyimpang dari benda Ka'bah ketika ditarik garis lurus antara dia berdiri ke arah Ka'bah kok ternyata nggak kena Ka'bah Ternyata ya, menceng dari Ka'bah. Ya, lam yakun maka tidaklah dia menghadap ke arah kiblat. Aku lihat banyak orang di Masjidil Haram tidak menghadap ke arah benda Ka'bah. Anda jumpai saf itu ya, lurus, tawilan panjang. Dan itu tidak bisa eh, kalau untuk menghadap benda Ka'bah, sop masjid itu harus melengkung. Ini, ini sop masjid harus melengkung. Kalau mustatil, memanjang, wilan panjang, sudah memanjang, panjang. Nih, ini, maka nanti ketika ditarik lurus dari posisi dia berdiri, ini, ternyata enggak nyenggol benda Ka'bah. maka anda tahu secara yakin bahasanya banyak dari mereka tidak menghadap ke arah benda Ka'bah. Dan ini kesalahan besar, wajib bagi kaum muslimin untuk memperhatikannya dan menghilangkan kesalahan ini. Karena mereka jika sholat dalam kondisi ini, mereka sholat tidak menghadap kiblat. Sholatnya batal, wajib diulangi. Ini, maka ya minimal apa orang harus disiplin dengan garis soft kalau di Masjidil Haram dan hati-hati ketika dia berada dalam posisi ya, dia dalam uh, sholat di tempat yang tidak ada garis softnya maka dia harus ekstra hati-hati memastikan ke sana ke arah benda Ka'bah. Ya, kemudian hukum melafalkan niat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan segala perbuatan itu dengan niat. Dan bagi bagi setiap orang apa yang dia niatkan dan niat tempatnya di hati tidak perlu diucapkan. Wa anta dan anda jika anda berdiri berwudu maka ini berarti niat untuk salat tidak mungkin bagi seorang yang berakal tidak dipaksa untuk melakukan satu perbuatan lantas dia melakukan perbuatan tersebut kecuali dia telah meniatkannya. Oleh karena itu sebagian ulama yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala di kitab beliau, beliau punya kitab Sarah Hadis Sunniyah mengatakan laukallafanallahu amalan Seandainya Allah membebani kita untuk melakukan satu perbuatan tanpa niat, maka ini adalah tergolong pembebanan di luar kemampuan manusia. Berbuatlah Anda melakukan sesuatu makan tanpa niat makan. Namun sampai habis maka tidak mungkin. Walam yari dan tidak terdapat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pula dari para sahabat radwanullah anhum bahasanya mereka melafalkan niat. Waladina tasma'uhum dan orang-orang yang anda dengar mereka melafalkan niat maka anda jumpai hal tersebut karena dua kemungkinan yang pertama boleh jadi karena tidak tahu yang kedua, ikut-ikutan liman kola bedalika orang yang mengatakan perlu niat, perlu melafatkan niat. Min ahlil ilmi dari kalangan para ulama. itu kalau di mana mereka sejumlah ulama mengatakan yang bari sepatutnya melafalkan niat dalam rangka agar hati itu utopik cocok dengan lidah akan tapi kami katakan senyap ucapan mereka ini satu hal yang tidak benar. Ya, alasannya seandainya ini satu hal yang dituntunkan, tentu sang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskannya kepada umat. Boleh jadi dengan ucapannya dan boleh jadi dengan perbuatan beliau. Wallahul muafiq. Ya, yang ingin saya garis bawahi dalam hal ini beliau mengakui bahwasannya melafalkan niat adalah pendapat ulama. Ini beliau mengakui ini menegaskan pengakuannya bahasanya adalah pendapat orang yang berilmu. Ini, jadi au taqlidan liman qala bidzalika min ahlil ilmi. Bukan karena mengikuti orang yang bodoh namun mengikuti orang yang berilmu meskipun Ya, saya Muhammad menegaskan beliau tidak sepakat dengan hal ini. Ya, menimbang mengikuti ulama yang lain yang mengatakan bahasanya tidak perlu melafalkan niat. Dan alasan yang dibawakan yaitu alasan akal ya, dibantah dengan mengatakan seandainya betul itu satu hal yang dituntunkan niscaya telah dijelaskan oleh sang Rasul alaih salatu Wasalam boleh jadi dengan sunnah kauliyah ataupun dengan sunnah fi'liyah dengan ucapannya ataukah dengan perbuatannya Namun tentang melafalkan niat kita jumpai eh, ya, penjelasan yang menyejukkan untuk orang yang eh, gemar melakukan hal ini dari fatwanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimallahu taala di Majmu' Fatawa jilid yang ke-22 halaman 257 Wasu'ila dan Ibn Taimiyah ditanya an rajulin tentang seseorang. Idza shalla bil laili yanwi. Jika salat malam dia pasang niat. Wa yaqulu dan dia mengatakan usalli nasibal laili. Aku salat ya, di jatahnya malam, di bagiannya malam. Maka jawaban Ibn Taimiyah rahimallahu taala Hadil ibaratu usalli nasibal laili lam tungkal an salafil ummah. Ya, ungkapan ini itu aku salat ya, mengerjakan apa yang menjadi bagian dari malam malam ini ya, satu kalimat yang tidak dinukil dari salaful ummah bahkan an wa aimmatiha tidak dinukil dari imam masa salat. Wal masru'u wiya salata lillahi. Dan yang dituntunkan seorang itu niat salat karena Allah baik di waktu malam ataupun di waktu siang. Walaisa alaihi ayatalafadha bin niyati. Dan dia tidak memiliki kewajiban untuk melafalkan niat. Namun Fa in talafadha biha wa qala usalli lillahi salatal laili au usalli qiyamal laili wa nahwa dhalika jaza. Nah, namun seandainya orang itu melafalkan niat semisal mengatakan usalli lillahi salatal lail atau usalli qiyamal lail atau semacam itu kata Abdul Abbas Ibnu Taimiyah rahimallahu taala boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja meskipun kemudian beliau katakan walam yustahabba dalik namun itu tidak dianjurkan. Boleh namun tidak dianjurkan. Wal al-iktida'u bi sunnati aula bahkan mengikuti sunnah dalam hal ini yang lebih baik. untuk katakan lebih baik. Namun yang melakukannya kita katakan boleh. Ya. kita sarankan untuk mengambil yang lebih baik. Maka beliau menegaskan tidak ada nukilan dari salaf. Tidak ada nukilan dari imam salaf, bahkan dari salaf yang bukan imam sekalipun. Tidak ada nukilannya. Ya, beliau menegaskan itu bukan kewajiban. Dan beliau tegaskan orang yang melakukannya boleh saja melakukannya. Cuma dan beliau tegaskan juga, namun itu bukan amal yang dianjurkan. Dan beliau tegaskan bahasanya ya, mengikuti apa yang kita tangkap dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keadaan beliau ini satu hal yang ini satu hal yang lebih baik. Namun tentu catatan penting berkenaan dengan perkataan Ibnu Taimiyah ini bahasanya itu hukumnya boleh adalah ya, bolehnya tidak sampai derajat mengganggu yang lain. Artinya dia lafalkan niat tersebut lirih. Dia lafalkan lirih. Ya, kalau dia lafalkan dengan keras sehingga mengganggu yang lain maka ini terlarang karena mengganggu yang lain. Kemudian eh, hukum sholat fardu di belakang orang yang sholat sunnah semacam sholat isya bersama orang-orang yang sedang mengerjakan sholat tarawih. Jawabannya tidak mengapa sholat isya di belakang orang yang sholat tarawih. Ini telah dinaskan oleh Imam Ahmad rahimahullah Fa'inkana musafiran maka ketika seorang itu musafir dan mendapatkan imam di awal sholat dan imam sholat tarawihnya dua rakaat salam dua rakaat salam salam ma'ahu maka dia eh, salam bersama imam artinya artinya mengikuti imam sampai salam uh, oh, kalau dia musafir oh, maaf jika dia musafir, dia mendapatkan imam sholat taraweh yang dia dua rakaat salam, maka sudah salam ma'ahu. Dia salam bersama imam. Karena kewajib, karena dia punya, ya, ma, e, karena dia kewajibannya e, kosor dua rakaat. Wa ila jika dia bukan musafir, atama bakia, maka dia sempurnakan apa yang masih tersisa yang belum dikerjakan idza salam al imamu ketika imam sudah salam. Ya, maka di sini musafir mengikuti mukim, mohon mukimnya salat tarawih dua rakaat. Ya, maka imam salam dia ikut salam. Nah, karena itu timbul pertanyaan selanjutnya, jika musafir menjumpai imam mukim di dua rakaat terakhirnya, apakah dia salam ikut imam dengan niat kosor? Jawabannya tidak boleh. Bagi musafir, jika dia bermakmum kepada mukim, dan mukimnya ini, sholatnya sholat fardu, bukan sholat taraweh. Tadi yang dibahas sholat taraweh. Tidak boleh baginya mengkosor sholat mengingat keumuman sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang kalian dapati kerjakanlah dan apa yang terluput maka sempurnakanlah. Berdasarkan hal ini maka jika musafir mendapatkan bersama imam mukim dua rakaat terakhir wajib baginya untuk mendatangkan dan mengerjakan dua rakaat selanjutnya setelah salamnya imamnya. Tidak boleh dia ikut salam bersama imam karena mencukupkan diri dengan dua rakaat terakhirnya imam wallahu a'lam kemudian hukum eh, cepat-cepat eh, berjalan cepat ila salat menuju masjid atau menuju salat ya, maka isra'ul insani seorang yang mempercepat jalannya menuju salat satu hal yang terlarang karena nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kita untuk berjalan dalam keadaan sakinah wal waqar, tenang dan tenang. Melarang kita untuk cepat-cepat. Ila ana ba'dal ulama ikal akan tapi sebagian ulama mengatakan tidaklah mengapa mempercepat langkah asalkan la takbuh bukan cepat yang jelek. Bukan cepat sekali. Namun cuma dari jalan biasa kepada jalan yang lebih cepat. Ini boleh jika dia khawatir tidak mendapatkan rokaat. Semisal intakala dia masuk masjid, imamnya dalam kondisi ruko. Fa'asro asuratan, maka dia percepat langkahnya dengan cepat yang tidak jelek. Cepat yang jelek itu sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang, dia datang anda jumpai dia datang, ya yarkutu lari dan yang kencang. Nah, kalau ini sampai lari kencang ya, seperti ya, lomba lari 100 meter dan semacam itu, semacam itu fa inahada manhyun anhu, maka itu satu hal yang terlarang. Meskipun ini boleh tadi, boleh, tadi kan ada yang boleh. Ya, boleh jika cuma sekedar mempercepat langkah ya karena khawatir tidak mendapatkan rukuk bersama imam. Meskipun boleh, maaf meskipun demikian, datang dengan tenang dan tenang dan tidak mempercepat langkah, afdalu itu lebih utama. Hatta sampai-sampai meskipun dia khawatir tidak mendapatkan satu mendapatkan rokaat atau rukuk bersama imam. Ini boleh namun kurang afdol. Afdolnya tetap jalan biasa seperti tadi. Di umumilah hadis berdasarkan keumuman hadis yang ada. Kemudian apakah diperbolehkan mempercepat langkah untuk mendapatkan rukuk bersama imam dalam sholat berjamaah? Tolong beri kami fatwa. Jawabannya jika anda masuk masjid imam sedang rukuk jangan ngebut, jangan mempercepat langkah. Wala dan janganlah masuk ke dalam solat sebelum Anda sampai kepada sop yang pertama. Sop pertama di sini maksudnya sop yang paling belakang. Sop pertama dari belakang. Ini bukan sop pertama dari imam. Nanti harus nyibak. Ya. Jangan salah terjemah. Ya. Sampai Anda sampai kepada sop yang pertama dari belakang. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata pada Abu Bakar radhiallahu anhu yang ketika dia melakukan hal ini, semoga Allah memberikan tambahan semangat untukmu, wala taud, teman jangan ulangi, yaitu jangan ulangi ya rukuk sebelum sampai soft. Ya, maka beliau memaknai wala ta'ud di sini artinya jangan ulangi uh, rukuk sebelum sampai saf. Nah, kemudian hukum membaca Al-Quran di masjid dengan suara keras yang menyebabkan tashwis gangguan bagi orang-orang lain yang sholat. Membaca Al-Quran, hukum membaca Al-Quran di masjid dalam kondisi mengganggu. Bacaannya tersebut mengganggu orang lain. Orang lainnya boleh jadi orang yang sholat, orang yang sedang belajar, orang yang sedang baca Al-Quran. Hukumnya adalah haram. Karena dia terjumus dalam satu hal yang dilarang oleh sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat kelima Malik dalam Muwatta dari Al Bayadi itu Farwah ibn Amr Nya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu ketika keluar dari rumahnya, ala nasi ketemu orang-orang di masjid. Mereka sedang sholat, dan itu sholat malam. Nabi ke masjid ketika itu malam-malam. Maka Nabi jumpai di masjid ada sejumlah orang boleh jadi ashabus sufah yang sholat tahajud, sholat malam di masjid. waktu alat aswatuhum dan tinggi suara mereka dalam bacaan Al-Qur'annya. Maka Nabi mengatakan sesungguhnya orang yang sholat itu berbisik dengan Tuhannya. Maka hendaklah dia lihat dengan apakah dengan apakah dia berbisik dengan Tuhannya. Wala jahar ba'dum ala ba'dim bil Qur'an. Janganlah satu kalian bersuara keras bersaing dengan yang lain dalam bacaan Al-Qur'an dan diriatkan dengan redaksi semisal oleh Abu Dawud dari jalur Abu Sa'id Al-Khudri radallahu anhu. Maka bacaan Al-Quran yang mengganggu orang lain, beliau tegaskan hukumnya haram. Apalagi jika yang dibaca bukan Al-Quran yang dibaca, nyanyian, ya, atau yang lain. Ya, tentu lebih-lebih lagi di tempat kita namanya uh, puji-pujian di Jawa. ya. isinya nyanyian. Ganggu orang yang sedang sholat tahiyatul masjid dan yang lain. Ya, maka ini satu hal yang beliau tegaskan hukumnya haram. Hukum dalika haramun. Kemudian sebagian orang ketika masuk masjid ya dan ketika itu sudah dekat waktu ikomah. Waqafu maka mereka cuma berdiri menunggu tibanya imam. Mereka tinggalkan ibadah salat tahiyatul masjid apa hukum perbuatan ini? Jawabannya jika memang jangka waktu antara masuk sampai ikomah alias datangnya imam alias ikomah itu cuma pendek Bihaisu di mana ini mungkin menurut saya lanya sebaiknya tidak ada. Ya, bihaisu di mana ya, kalimatnya la foto tidaklah terluput perbuatan tahiyatul masjid. Atau mungkin lainnya tidak ada yang lebih baik. Terluput melakukan ya, tahiyatul masjid. Fala haraja alaih maka tidak mengapa apa yang mereka lakukan nunggu. Karena nunggunya cuma sebentar. Karena seandainya dia salat tahiyatul masjid baru dapat setengahnya al-fatihah ikomah misalnya. Ya, maka kemudian milih nunggu ya nunggu ikomah tak apa-apa. Wa amma idza nulaya la Adapun jika mereka tidak tahu kapankah imam datang, maka yang terbaik, ya, maka yang afdal, hendaknya mereka sholat tahiyatul masjid. Kemudian jika imam datang dan ikomah dikumandangkan, maka apakah sholat sunnah itu perlu diputus, dihentikan ataukah dilanjut? Beliau katakan ada dua rincian. Yang pertama, ya, wa anta atil ula, kalau Anda masih di rokaat yang pertama, faqata'ha, maka putuslah. Maka berhentilah. Ya, maka batalkanlah sholat sunnahnya. Yang kedua, wa in kunta Dan jika Anda di posisi rokaat yang kedua. Fa'atim maha maka selesaikanlah sholat sunnah sholat tahiyatul masjid tersebut khafifatan dengan cepat. Dan ringan yaitu cepat. Maka kaidah beliau dalam masalah kaidah saya Mutsaimin dalam masalah dia membatalkan sholat sunnah ataukah tidak mengacu kepada hadis. Waman atroka rokatan minas salati fakot atroka solata. Siapa yang mendapatkan satu rokaat dari solat, maka dia mendapatkan solat. maka siapa yang sudah mendapatkan satu rokaat dari solat, yaitu dia sudah bangkit dari ruko di rokaat yang pertama, maka dilanjut. Namun jika uh, baru takbiratul ihram baru selesai uh, baca doa istiftah kemudian terkena eh, ikomah maka batalkanlah. Ya, berdasarkan pertimbangan hadis di atas siapa yang mendapatkan satu rakaat dari sholat maka dia telah mendapatkan sholat. Ya, maka apa yang dilakukan setelah itu tergolong dilakukan pada waktunya, yaitu sebelum ikhoma. Kemudian yulahat bisa diperhatikan sebagian laki-laki di Masjidil Haram mereka bersaf di belakang sop perempuan saat sholat fardu. Apakah diterima sholat mereka? Hal min taujihin apa arahan anda untuk mereka? Jika seorang jika laki-laki sholat di belakang perempuan, di belakang perempuan maka ulama mengatakan tidak mengapa hukumnya. Akan tetapi ini khilaf sunnah. Tidak sesuai dengan semestinya, tidak sesuai dengan idealnya. Karena yang ideal sesuai dengan tuntunan perempuan di belakang laki-laki. Ila akan tetapi sebagaimana bisa disaksikan di Masjidil Haram, yakunu hunaka ziham, ada desak-desaan dan sempit. E, maka datanglah perempuan kemudian dia bikin soft. Setelah itu datanglah laki-laki setelah perempuan kemudian bikin soft di belakang perempuan. Namun meskipun hukumnya tidak mengapa sepatutnya lil musalli bagi seorang yang sholat untuk menjaga diri dari hal ini sekadar kemampuan yang bisa dia miliki. Pokok oh, di belakang perempuan ada sisi yang lain <clears throat> ya, misalnya <clears throat> kalau dia ngambil sini, belak, maka di belakang perempuan. Kalau dia geser ke sini, ya, dia geser ke sini, maka dia ada di belakang perempuan. Ambil ini, ya, geser ke arah yang lain yang tidak pas di belakang perempuan. Kenapa disarankan demikian? Karena rupa boleh jadi terjadi karena hal, karena hal tersebut fitnah bagi si laki-laki atau bagi para laki-laki. Maka hendaknya seorang laki-laki berupaya untuk menjauhi sholat di belakang perempuan. Meskipun ini boleh sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para fukoha. Akan tapi kami katakan sepatutnya seorang untuk menjauhi hal ini biqadril mustata' semaksimal kemampuan. Demikian juga sepatutnya bagi para perempuan tidak sholat di tempat yang itu dekat dengan laki-laki. Nah, kemudian apakah diperbolehkan menjauhkan anak kecil dari tempatnya dalam sop? Dia sudah ngambil sop depan dan datang orang dewasa kemudian memindahkannya ke belakang. Bolehkah semacam itu? Jawabannya yang benar tidak diperbolehkan menjauhkan anak kecil dari tempatnya di soft. Dasarkan hadis Ibnu Umar radhiallahu anhu sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuqimu rajulu rajula min maq'adihi." Tidak boleh bagi seorang itu ngusir orang lain dari tempat duduknya kemudian dia duduki. Diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim diberi judul bab oleh Nawawi di Sahih Muslim tahrim iqamatil insan haram hukumnya menyuruh seorang untuk berdiri dari tempatnya padahal dia berdiri di tempat al-mubah tempat mubah itu tempat milik umum tempat publik Allah disabakailai ilaih dan dia lebih dulu sampai sana dan di antara tempat publik adalah masjid Maka siapa yang sudah duluan di tempat publik semacamnya itu masjid, maka haram hukumnya kata Nawawi dipindah ke tempat yang lain. Kemudian alasan yang kedua di samping hadis karena dalam tindakan tersebut terdapat tidak zalim terhadap si anak kecil. Di samping bisa jadi membuat dia sakit hati dan boleh jadi menyebabkan dia benci sholat jamaah. Wazar'an dan menanamkan kebencian dan kebencian dalam hatinya. Dan eh, seandainya kita katakan bolehnya memundurkan anak-anak sampai ke sop yang paling terakhir, yang terjadi mereka kumpul satu sop. Di sop yang paling belakang. Wahasola minu al-la'ab wal-abes. Lantas terjadilah, ya, maka terjadilah main-main dan main-main ketika sholat. Ya. Maka dia akan gojek sendiri, dia akan mainan sendiri, ya. jawil-jawilan dan seterusnya. Oleh karena itu, maka kata Sayyidina Zaimin lakin la ba'sa. Akan tapi tidak mengapa bi zahzahatihi ma menggesernya dari tempatnya litafrik bainahum untuk memisahkan di antara mereka supaya tidak ngumpul di satu tempat. Idza khifa minhumul la'bu jika dikhawatirkan kumpul satu tempat cuma main-main maka boleh uh, si anak ini digeser kamu sini saja sebelah kanan saya ini, ini biar temanmu sebelah kiri saya Enggak main-main ya nah ini maka kalau bentuknya demikian dia boleh. Maka saya Utsaimin membolehkan sop itu selang-seling. ini anak-anak dewasa, anak-anak dewasa dan seterusnya untuk mengendalikan suasana. Yang tidak boleh menurut beliau adalah ditarik mundur. Pokoknya yang depan yang dewasa semua. Anak-anak ya, di belakang semua. Akhirnya ngumpul rame. Kemudian <clears throat> hukum sholat di antara tiang. Tentu kalau sholat sendirian di antara tiang hukumnya boleh. Ya. Kan? Ya. Ya, hukum sholat sendirian di antara tiang boleh. Yang kedua hukum sholat jamaah. Ya, makmumnya di antara tiang tanpa sab terputus juga boleh. Cuma diisi di antara tiang itu. Oh enggak, enggak putus. Ini tiang, ini tiang. Ini sop makmum antar tiang ke tiang. Dia enggak putus. Maka hukumnya juga boleh. Karena yang jadi permasalahan adalah memutus sop. Dan ini kan enggak putus. soalnya memang jamaahnya sedikit, Ya. Jamaahnya dikit. Jamaahnya cuma ya, lima orangan. Ya. Sekitar lima orang. Dia diposisikan di antara tiang. Sopnya tidak putus maka ya juga boleh, maka juga tidak apa-apa. Nah, maka yang yang bermasalah adalah uh, ketika sopnya terputus. Sopnya terputus. Maka jika sopnya terputus, maka dirinci dengan dua rincian sebagaimana di sini. Pertama itu sholat berjamaah ya, di antara tiang meskipun menyebabkan putusnya soft itu boleh indah diri ketika sempit. Ya, sempit di sini boleh jadi karena masjidnya sempit atau masjidnya luas namun banyak eh, eh, jamaah yang datang membludak di luar kapasitas. Ya, bisa sampai ya, teras atau bisa sampai halaman. Tapi kalau tiang antar tiang dimanfaatkan itu tidak sampai halaman. Eh, maka eh, yang tepat sholat aja di antara tiang. Putus soft dalam masalah tidak apa-apa. Kenapa demikian? Karena hukum terputusnya soft karena tiang hukumnya makruh. Dan kaidah mengatakan bahasanya makruh berubah menjadi mubah jika ada hajat. Dan ada hajat supaya orang itu uh, tidak di halaman itu hajat. Itu hajat supaya jamaah tidak sholat di halaman, namun sholat di dalam masjid. Itu hajat. Kemudian yang kedua, ada pun dalam kondisi lapang. Kondisi lapang, jamaah cuma separuh eh, masjid. Maka ya, makruh hukumnya, maka tidak tidak boleh sholat di antara tiang. Yaitu dengan hukum makruh di annaha taqta'us sufufa karena tiang dalam hal ini memutus soft. Ya, kemudian hukum sop wanita. Apakah yang paling jelek dari sop wanita yang paling awal dan yang paling baik yang paling akhir? Ketentuan ini bersifat mutlak ataukah dalam kondisi tidak ada satir, tidak ada hijab penghalang antara sop laki-laki dan sop perempuan. Maka jawabannya yang terbaik seperti itu, yang terjelek seperti itu, ini maksudnya idakan rijalu. Jika laki-laki bersama perempuan dalam satu tempat. Maka dalam kondisi ini dan itu tanpa hijab. Ini tanpa hijab. Maka dalam kondisi ini maka e, fa'in akhira sufu finisa'i maka sop perempuan yang paling belakang itu yang paling utama dibandingkan yang paling daripada awal sof sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebaik-baik sah perempuan adalah yang paling akhir, yang paling jelek, yang paling awal. Wa inna maka nakadalik kita katakan demikian di anak rohak karena yang paling akhir itu yang paling jauh dari laki-laki dan yang paling depan itu paling dekat dengan laki-laki. Dan di sini ulama memahami hadis ini semacam beliau, Syekh Muthaimin dan yang lain memahaminya secara kontekstual. karena kalau tekstual eh, berarti umum. Mau ada satir, mau ada eh, hijab atau enggak, ya, semuanya demikian. Dan ulama memahami hadis ini ya, dengan eh, menimbang menimbang maksud, menimbang maksud. Sehingga ada rincian yang kedua. Wa amma idza kana lahunna makanun khasun. Adapun jika perempuan itu punya tempat khusus. Sebagaimana dijumpai saat ini di mayoritas masjid-masjid di Arab Saudi. Di mana ada tempat khusus untuk perempuan. Dan budaya Saudi tempat khusus perempuan di masjid itu lantai atas. Ini, ada musola nisa itu lantai atas. Ini, maka eh, laki-laki di bawah. Tidak ada eh, kemudian atas itu untuk perempuan. Fa'inah khaira sufufin nisa maka dalam kondisi ini sah perempuan yang terbaik adalah yang paling depan seperti laki-laki. Kemudian hukum sholat orang yang sholat di luar masjid di halaman masjid seperti orang yang sholat sampai di jalan yang bersambung dengan masjid. Maka jika masjid itu tidak cukup untuk orang-orang yang sholat, lantas mereka sholat di jalan, bersambung dengan masjid tidak mengapa. Mada muslimah mereka memungkinkan untuk mengikuti imam. Ini tidak mengapa pertimbangannya karena darurat. Dan syaratnya bersambung. Bersambung itu artinya uh, ini masjid penuh, kemudian ada sop belakangnya, ada sop belakangnya. Tidak kemudian tiba-tiba ngambil sop paling belakang, kenapa di situ yang paling teduh, nah, misalnya. Ya, nanti kalau kemudian depan panas-panas, ah. ya, maka ini berarti tidak bersambung. Kemudian mal muktamad apa yang jadi tolak ukur dalam meluruskan sop Kemudian apakah disyariatkan bagi orang yang sholat untuk menempelkan menempelkan mata kakinya dengan mata kaki orang yang ada di sampingnya. Maka ada dua pembahasan tentang tolak ukur lurusnya soft. Maka yang benar yang jadi tolak ukur dalam lurusnya soft adalah lurusnya mata kaki sebagian orang dengan yang lain. Bukan lurusnya ujung jari-jari kaki ujung jari-jari telapak kaki. Eh, maka yang jadi tolak ukur lurus itu belakang. Ya, tolak ukur lurus itu belakang. Ya, kalau pakai garis soft, ya maka pas di garis soft itu hendaknya adalah lurus dengan mata kaki masing-masing orang. Ya wadhalika, uh, eh, eh, wadhalika dalam hal tersebut karena badan merokabun ya, tersusun alal kaab di atas tersusun rapi di atas mata kaki. Sedangkan jari telapak kaki itu takhtalifu berbeda-beda antara satu telapak kaki dengan yang lain. Ada telapak kaki yang panjang dan ada telapak kaki yang pendek. Maka tidak mungkin kita ukur kesamaan atau lurusnya soft kecuali dengan mata kaki. Bukan dengan ujung e, bukan dengan ujung jari telapak kaki. Maka jawabannya tolak ukurnya, tolak ukur lurusnya soft adalah mata kaki. Bahasa praktisnya mata kaki hendaknya dipaskan garis soft ketika di masjid tersebut ada garis safnya. Sedangkan menempelkan mata kaki satu dengan yang lain tidaklah diragukan anawarid kalau itu berdalil dari sahabat radhiallahu anhu bahasanya mereka mereka meluruskan soft dengan cara menempelkan mata kaki satu dengan yang lain. Catatan kaki dalam kalimat ini terdapat isyarat perkataan Anas bin Malik adalah salah satu kami menempelkan pundaknya dengan pundak kawannya, telapak kakinya dengan telapak kaki kawannya, diatkan oleh Al-Bukhari. Artinya masing-masing dari mereka menempelkan mata kakinya dengan mata kaki tetangganya. Nah, apa maksud dari perbuatan ini? Apakah semata-mata menempelkan e, mata kaki itu ibadah ataukah ada maksud? Saya Ibnu mengatakan itu ada itu makulul makna. Bukan ibadah mahdoh. Itu bukan ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu artinya tidak tertangkap maknanya. Kenapa subuh dua rakaat itu ibadah mahdoh. Eh, sudah tidak bisa lagi dota ate. Nah. nah. nempelkan mata kaki satu dengan yang lain itu bukan ibadah mahdoh kata beliau. Ini dari penjelasan beliau. Namun satu hal yang makulul makna yang maknanya bisa ditangkap. Apa maknanya? Litahakukil mahadati wataswiyati sufu. Wataswiyati sofi. Untuk menegaskan dan memastikan lurus dan lurusnya sof. Jadi itu untuk menegaskan lurus. Bukan semata-mata itu ibadah mahdoh. Sehingga beliau katakan, Fawwalaisa maksudan lidatihi. Sehingga menempelkan mata kaki dengan mata kaki itu bukanlah satu hal yang dimaksudkan untuk itu. Ya, kalau itu maksud dan lidati artinya sama dengan ibadah mahdoh. Apapun kondisinya, ya, apapun keadaannya, itu mata kaki harus nempel dengan mata kaki. Itu berarti maksud dan lidatihi. Tidak, hal ini kata beliau maksud dan lirairihi. Ya, sekedar sarana menuju hal yang lain. Bukan itu ibadah mahdoh. Dalam artian itu bukan harga mati. Kalau maksud dan lidati, udah harga mati mana. Karena ini maksud dan lidati. Itu harga mati, tidak bisa ditawar-tawar. Tapi kalau ini maksud dan dirairihi, sarana untuk mewujudkan yang lain, ya, maka berarti tidak harga mati. Bisa dengan itu, bisa dengan yang lain, asalkan ya, apa yang jadi maksud, apa yang jadi tujuan itu ter terwujud Lakinahu maksudun li ghairihi namun itu jadi sarana untuk mewujudkan yang lain. Dari mana hal ini? Kata beliau, kamada qadai ke ahli ilmi. Ini penjelasan ulama untuk ahli ini. Bukan e, kesimpulan Syekh Ibnu namun beliau cuma sekedar e, membawakan apa yang jadi perkataan para ulama. Sehingga E, konsekuensi dari hal ini, derivat dari hal ini. Walihada oleh karena itu. Ya, jika telah sempurna sob dan manusia dan orang-orang berdiri ya, di awal sholat. Sepatutnya masing-masing menempelkan mata kakinya dengan mata kaki kawannya. Dengan tujuan untuk memastikan lurusnya soft. Walai semakna dalika ayulazimaha dal ilsoqa wa yambari eh, wa yabqa mulaziman lahu fi jami'i salati. Karena tujuannya adalah pemastian lurus, maka laisa makna dalika bukanlah makna hal tersebut ayu lazim terus menerus harus nempel dari rokaat satu sampai rokaat keempat. Nah. Itu cukup nempel di rokaat pertama. Nah, cukup nempel di rokaat pertama. Terus nempel dari ya, yulazim terus menerus hadal ilsaqa tempelan ini. Waya yabqa mulaziman dan dia terus menerus dan tetaplah dia terus menerus. Lahu seperti itu nempel di semua sholat. selama empat rakaat misalnya. Karena tujuannya adalah untuk meluruskan soft, Memastikan lurusnya soft, menegaskan lurusnya soft, ya maka di rakaat pertama saja di awal sholat. Oh, udah pasti. Ini mata kaki saya sama mata kaki dia. Ini berarti sudah lurus. Di rakaat kedua dan seterusnya tidak harus demikian. Waminal hulu dan termasuk bentuk hulu ekstrim dalam masalah ini kelakuan sebagian orang yang menempelkan mata kakinya dengan mata kaki kawannya, kemudian dia membuka lebar-lebar dua telapak kakinya. Eh, eh, kata orang Jawa mekangkang. Nah, Dia buka lebar-lebar di antara dua telapak kakinya. Fima bainahuma huwa dia buat ruang terbuka. Ya. Fima bainahuma di antara dua telapak kakinya. Bahkan hatta yakuna bainahu wa bainah jarihi fil manakibil furujah. Dampaknya sampai-sampai antara dia dengan tetangganya dalam masalah pundak ada jeda yang ya, ada jeda padahal seharusnya pundak nempel pundak. Ya, harusnya pundak berdekatan dengan pundak. Ah, ini pundak satu dengan yang lain sampai berjauhan. Kenapa? Karena kakinya lebar antara ini satu kaki dengan yang lain. Karena dia ngejar sebelahnya. Ini, ini, sebelahnya ditempeli di rukaat kedua kemudian geser. Maka dia geser. Ah, di rukaat ke ketiga geser, dia geser lagi. Di rukaat keempat geser, geser lagi. Sampai demikian luas space antara dua kaki kiri dan kaki kanannya dan dampaknya pundaknya tidak berdekatan dengan pundak kawannya ini tidak benar. Maka kata beliau fayukhalifu sunnata fi Maka dengan tindakan itu dia menyelisih sunnah. Wal maksud karena yang jadi maksud dalam masalah uh, dalam masalah sob salat Anal manakib bahasanya pundak dan mata kaki itu sama dan berdekatan. Nah, kemudian apakah sabata valid mengangkat dua tangan dalam sholat selain empat tempat? Wakadhalika kademikan juga bagaimana dengan angkat tangan saat sholat jenazah dan sholat Aid yaitu tak, di takbir tambahan sholat Aid. Al-Mawadi al-Arba'ah tiga empat tempat yang diangkat padanya tangan maka awalan pertama kali wajib untuk kita ketahui yaitu saat takbiratul ihram, saat rukuk dan saat Eh, bangkit dari rukuk dan pada saat berdiri dari tasawuf awal. Kalau syafi'iyah cuma tiga. Ya, kalau syafi'iyah cuma tiga tanpa yang keempat. Itu berdiri dari tasawuf awal itu tidak perlu angkat tangan. Ya, tidak dituntunkan angkat tangan di madhab syafi'i. Yang tepat ya empat-empatnya. Itu satu hal yang dituntunkan. Maka inilah tempat yang terdapat tadi sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu dari Ibnu Umar radhiallahu anhu Ibnu Umar mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat dua tangannya jika bertakbir untuk sholat yaitu takbiratul ihram jika bertakbir untuk rokok dan jika mengucapkan sami Allah liman hamida kemudian Ibnu Umar mengatakan nah kalau yang di sini Ibnu Umar kan cuma tiga ini. Nah, ini yang dipegang oleh Syafi'iyah. Kalau Ibnu Umar mengatakan dan Nabi tidak melakukan hal tersebut ketika mau sujud. Dikatakan oleh Al-Bukhari. Maka jika Ibnu Umar seorang yang sangat antusias untuk menelusuri perbuatan sang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia memang betul bukan hanya antusias, memang betul telah menelusurinya secara perbuatan Fara'ahu dan Ibnu Umar melihat Nabi mengangkat tangan saat takbir, yaitu takbiratul ihram. Saat rukuk dan pakai udara rukuk dan berdiri dari tasawuf awal. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, Wakana layaf alu dalika fi sujudi." Nabi tidak melakukan hal itu yaitu angkat tangan saat mau sujud. Maka itu menegaskan bahasanya yang lain tidak dituntunkan. Ya, yang lain tidak dituntunkan. Maka kalimat ini uh, wallahu a'lam maksudnya adalah bantahan untuk Al-Albani di sifat sholatin Nabi. Yang mengatakan dituntunkan untuk mengangkat tangan untuk turun sujud. Meskipun di sifat sholat uh, eh, Al-Albani mengatakan ahyanan. Dan dia uh, eh, membawakan riwayat yang mendukung hal ini. Maka di sini ada pembahasan apakah riwayat yang dibawakan oleh Al Albani ditambah dengan riwayat Ibnu Umar itu bolehkah kita pahami bahasanya ini adalah mimbabil muthbit wan nafi. Maka di sini ada pembahasan. Wala dan tidak berlaku di sini, tidak berlaku di sini. <coughs> ya, tidak berlaku di sini inna hadza mimbabil muthbit wan nafi. Ini adalah bagian dari Riwayat yang menetapkan dan riwayat yang meniadakan. Ibnu Umar riwayatnya riwayat meniadakan. Riwayat yang dibawakan oleh Al-Albani di sifat salatin Nabi riwayat yang menetapkan. Maka ada pada yang menetapkan ilmu tambahan yang tidak ada pada yang meniadakan. Sehingga kita terima riwayat tersebut. Berlakukah hal itu eh, semacam itu di sini? Jawaban Syekh Nusaimin tidak berlaku. Tidak berlaku. Ya, kalau berlaku maka apa? Anaman asbata raf'a. Siapa yang menetapkan mengangkat tangan itu riwayatnya. Riwayat yang dibawakan oleh Al-Albani dimenangkan daripada riwayat yang meniadakan yang ada dalam hadis Ibnu Umar. Itu kalau berlaku kaidah al-muthbit wa nafi. Nah kata saya Muzaimin dalam masalah ini tidak berlaku kaidah al-muthbit wa nafi ziyadatul ilmi yang ada pada tambahan ilmu yang ada pada yang menetapkan mengangkat tangan ketika mau turun sujud itu tidak ya, itu tidak ya, tidak diakui tidak dipakai alasannya apa kenapa tidak berlaku kaidah ini dan kaidah ini yang dipakai oleh al albani ini kaidah ini yang dipakai oleh al albani kaidah al mutbit wan nafi ini yang dipakai oleh al albani sehingga mengatakan dituntunkan di sifat salatin Nabi dituntunkan untuk angkat tangan ketika mau turun sujud ahyanan kadang-kadang. Ini dalilnya al bani kaidah ini. Dua hadis, hadis Ibnu Umar kemudian hadis tambahan, ya hadis yang lain. Ya, kemudian diperlakukan kaidah al-muthbit wa nafi. Kata saya menurut saya la yuqalu. Tidak berlaku di sini kaidah al-muthbit wa nafi. Apa alasannya? Kenapa tidak berlaku? Lianna hadis Ibnu Umar. Karena hadis Ibnu Umar sarihun tegas bahasanya Nabi bi'annahu ta'akkada dia memastikan tidak ada angkat tangan ketika mau sujud. Maka yang dilihat oleh Ibnu Umar Ida rafa'a Nabi angkat tangan ketika mau ruko dan bangkit dari ruko. Thumma yakul. Kemudian Ibnu Umar mengatakan la yaf'alu dhalika fi sujudi. Nabi tidak melakukan hal tersebut ketika mau turun sujud. Fahal nakulu maka apakah kita katakan bahasanya mungkin saja Ibnu Umar lalai dan tidak ngeh dan tidak perhatian. Maka jawabannya tak mungkin hal itu. Kenapa enggak mungkin? Li'anau jazama karena beliau menegaskan. Bahasanya Nabi tidak melakukan hal tersebut ketika mau sujud. Dan beliau menegaskan bahasanya ya, karena ya full Nabi melakukannya ketika mau rokok dan pakai dari rokok. Jadi kaidah al-muthbit wan nafi itu berlaku seandainya Ibnu Umar cuma mengatakan Nabi angkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika mau rokok, kemudian ketika sami'ul liman hamidah, kemudian titik. Kalau di situ hadisnya titik, berlaku kaidah al-muthbit wan nafi. Riwayat yang menetapkan dan riwayat yang tidak menjelaskan. Nah, An-nafinya tidak menjelaskan. Sehingga di hadis Ibnu Umar, di hadis Ibnu Umar, masalah angkat tangan ketika turun sujud itu maskutun anhu, tidak dibahas. Kalau di hadis Ibnu Umar Ya, angkat tangan untuk turun sujud itu statusnya maskutun anhu, tidak dibahas. Dan datanglah riwayat yang lain yang mengatakan kalau Nabi angkat tangan ketika ya, turun sujud, nah berlaku kaidah al-muthbit wan nafi. Nafi di sini dalam artian maskutun anhu. Ini, tidak dibicarakan, tidak dibahas. Namun masalahnya untuk angkat tangan mau turun sujud di hadis Ibnu Umar bukan maskutun anhu. Bukan satu hal yang tidak dibahas, namun dibahas. Dan pembahasannya menegaskan tidak ada. Wakana, karena ada perkataan Ibnu Umar, wakana layaf aludalika fi sujudi. Nah. Ya, masalahnya ini dibahas, bukan maskutun anhu. Kalau pakai maskutun, kalau ini statusnya Mas maskotun anhu, tidak dibahas, bawakan red itu, gabungkan, selesai. Tak berlaku kaidah al-muthbit wa nafi. Jadi masalah di hadis Ibnu Umar ini beliau tegaskan. Nabi tidak angkat tangan ketika mau sujud. Sehingga enggak pas al-musbit al, wa nafi. Maka berlaku di sini tarji, enggak bisa jamak. Ya, maka kata eh, maksud eh, Syekh Nuthaimin tidak berlaku jamak di sini harus tarji. Ya, kenapa? Karena Ibnu Umar menegaskan demikian, bukan mendiamkan, namun menegaskan. Harus tarji, dipilih mana riwayat yang lebih kuat. Ya, riwayat yang lebih kuat, riwayatnya Ibnu Umar. Nah, dan tidak riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, dan riwayat yang dibawakan oleh Al-Albani yang menunjukkan Nabi angkat tangan Nabi eh, angkat tangan eh, ketika mau turun sujud eh, itu bukan red Bukhari dan Muslim maka menang red Ibnu Umar di sini ada waham rawi rawi salah paham kata para ulama hadis yang lain seharusnya perawi itu mau ngomong Nabi itu takbir mengucapkan takbir ketika mau sujud nah, beliau takbir ketika mau sujud Nah, ada salah satu perawi dalam hal ini keliru, harusnya takbir jadi angkat tangan, angkat tangan mau sujud. Ya, demikian yang kita baca, kita kaji kesempatan uh, pagi hari ini. Wassalamualaikum ala wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wasallam. Baru da'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Bolehkah membaca atau menghatamkan Al-Quran untuk orang yang sakit agar sembuh? Ya, artinya maksudnya adalah ruqyah, jawabannya boleh. Semua ayat Al-Quran bisa dipakai untuk ruqyah. Ketika kita masuk ke dalam salat jamaah yang bacaannya sir, belum sempat menyelesaikan bacaan Al-Fatihah, imam sudah rukuk, maka pendapat yang paling tepat apakah kita harus menyelesaikan bacaan Al-Fatihah kita atau langsung rukuk mengikuti imam yang tepat pendapat jumhur yaitu mengikuti rukuk mengikuti imam dan Al-Fatihah kita telah jadi tanggungan imam. Sebagaimana sabda Nabi saw alaihi wasallam wal dominon dan imam itu penjamin. Penjamin untuk makmum dalam sejumlah kasus diantaranya kasus semacam ini. Mohon nasihat bagi saya seorang wanita yang ingin menuntut ilmu agama tetapi ada amanah yang harus diselesaikan berupa tugas akhir. Apakah sebaiknya saya fokus menyelesaikan tugas akhir atau dan menunda menuntut ilmu di majelis ilmu? Jawabannya uh, menut, uh, saya sarankan untuk fokus dengan tugas akhir, fokus dengan skripsinya, Adapun kemudian menuntut ilmu maka ya bisa jadikan sebagai selingan ya, karena bosan e, ngetik terus e, akhirnya ya refreshing datang ke taman surga ya, ya namun tidak kemudian fokus di belajarnya belajarnya sebisanya sesempatnya e, adapun fokus maka silahkan fokuskan pada eh, amanah orang tua. Apa hukumnya e, boleh tidak jika adik perempuan saya menikah dengan adik laki-laki suami saya? Jawabannya boleh. Hmm. Jawabannya boleh. Tidak ada e, hubungan di antara keduanya. Ya, adik istri sama adik suami ini kakak-kakaknya nikah. Nah, ini, ini kakaknya nikah, ini nikah, terus adiknya nikah juga, tidak apa-apa. Hmm. Karena keduanya tidak punya hubungan. Kalau misalnya adiknya si perempuan juga perempuan, maka hubungan dia dengan suami kakak, uh, hubungan dia cuma sama suami kakaknya. Dia tidak punya hubungan dengan adik suami kakaknya. Tidak ada hubungan. Jangan dikira punya hubungan. Ini ditanyakan karena dikira ada hubungan. Secara agama tidak ada hubungannya. Ini istri dia punya adik perempuan. Dia cuma punya hubungan yaitu hubungan perkawinan dengan siapa? Dengan suami kakak perempuannya. Nah, itu saja. Adapun ya, suami kakak perempuannya itu punya adik laki-laki, dengan ini dia tidak ada hubungan. Demikian juga sebaliknya. Suami punya adik laki-laki. Dia dia cuma punya hubungan perkawinan dengan istri dari kakak laki-lakinya. Adapun adik perempuan dari istri istri kakaknya dia sama sekali tidak ada hubungan apapun. Sehingga Ya, sangat-sangat boleh ya, terjadi pernikahan di antara keduanya. Uh, hukum memendekkan rambut bagi perempuan yang pendeknya hampir menyerupai laki-laki karena tidak mampu merawatnya. Apakah disunahkan dianjurkan memanjangkan rambut? Ya, yang afdal memanjangkan rambut. Namun jika kerepotan dalam masalah merawat rambut maka diperbolehkan dipotong pendek dengan catatan tidak menyerupai laki-laki. Ya, upayakan agar di bawah bunda Nah. Apa yang dimaksud dengan istilah apa ini? Al-kutru bil wajib dalam bab akidah. Saya nggak ingat dan apa yang dimaksudkan. Al-kutru bil wajib. Apa yang dimaksud dengan kantorah? Apakah sebuah jembatan? Iya, sembah jembatan sebelum surga. Ya, setelah sirat. Ya, setelah sirat, sebelum jannah itu ada namanya jembatan disebut kantor. Di situ tempat kisos di antara calon-calon penduduk surga dengan tujuan nanti ketika masuk surga tidak ada ril. tidak ada dendam, tidak ada ganjalan. Semuanya sudah selesai di kantor. Eh, apa maksud sholat di antara tiang? Apakah harus ada dua tiang ataukah cukup tembok dengan keputus satu tiang? Ya tembok kemudian keputus satu tiang ah, termasuk. Ya, termasuk hukum makroh yang tadi kita sampaikan. Dan makroh itu menjadi mubah jika ada hajat. Dan di antara hajat adalah jamaknya, eh, meluapnya jamaah yang sholat di masjid tersebut. Sehingga jika dipaksakan menghindari tempat itu nanti akan ada yang Salat di halaman misalnya. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Rada'ana alhamdulillahi rabbil alamin.